Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du Para pendengar yang saya muliakan Alhamdulillah Pada malam hari ini Seperti biasa kita bisa kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai telah kita bahas mengenai syarat wajibnya solat Yang dimaksud dengan syarat wajib solat adalah hal-hal yang mana hal-hal tersebut jika telah ditemukan atau telah didapatkan di seorang muslim maka wajib bagi dia untuk melakukan sholat hal ini adalah ada tiga perkara syarat wajibnya sholat seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja adalah tiga beliau mengatakan wa itu wujub sholati salah satu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu syarat wajibnya sholat itu ada tiga Yang pertama adalah Islam Yang kedua adalah balik Yang ketiga adalah berakal nah, Tiga hal ini adalah Jika seseorang telah memenuhi tiga hal ini Maka dia wajib untuk melakukan sholat Yang pertama yaitu Islam Seperti yang telah saya jelaskan dalam kajian kita yang lalu tidak wajib bagi orang yang tidak beragama Islam untuk melakukan sholat. Tapi besok di hari kiamat dan di akhirat dia akan terkena siksa dikarenakan dia tidak mengerjakan sholat. Tidak wajib memang benar kalau dia kafir. Tidak wajib untuk melakukan sholat karena sholat itu tidak, sah. Sholat itu memerlukan niat dan niat tidak sah bila diucapkan oleh orang yang masih kafir. Tapi besok kalau di akhirat nantinya dia akan terkena siksa karena dia tidak menjalankan sholat. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat, puasa, dan haji. Semuanya memang tidak wajib atas orang yang bukan Islam. Tapi nantinya pada hari kiamat dia akan terkena siksa karena dia tidak meninggal tidak mengerjakan sholat karena dia tidak membayar zakat karena dia tidak melakukan haji dan kewajiban-kewajiban yang lainnya jadi dia mendapatkan siksa dua kali siksa yang pertama siksa karena dia ingkar dengan agama Islam karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siksa yang kedua adalah siksa karena dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan atas setiap orang yang mukallaf. Dalilnya adalah uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 40 sampai 47 telah berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin." wa kunna nahudhu ma'al khaidhin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yakin ketika orang kafir yang masuk neraka ditanya sama Allah Subhanahu wa taala ma salakakum fi saqar wahai orang-orang yang kafir apa yang telah menjadikan kamu masuk ke dalam neraka sakor neraka jahanam mereka menjawab qalu lam naku minal musallin kita tidak mengerjakan salat walam nakunut imul miskin dan kita tidak memberi makan kepada orang miskin wa kunna nahudhu ma'al khaidin dan kita uh, berkata dengan perkataan yang batil dan mengerjakannya wa kunna nukadzibu biyaumiddin dan kita telah mendustakan hari kiamat hatta atana yaqin sehingga datanglah kematian kepada kita. Jadi ayat ini jelas menerangkan bahwasanya orang kafir selain dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau beriman juga Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya karena dia tidak mengerjakan salat karena dia tidak e, menunaikan zakat dan tidak mengerjakan haji dan segala bentuk e, kewajiban-kewajiban yang lainnya adapun kalau orang kafir telah masuk Islam maka dia tidak wajib untuk mengkodok solat-solat yang telah dia tinggalkan. Itu semuanya adalah agar mereka dengan senang hati, agar mereka tertarik untuk masuk Islam, sehingga kalau mereka masuk Islam, segala dosa yang telah dia lakukan ketika dia dalam keadaan kafir, selagi dosa tersebut tidak ada hubungannya dengan hakul adami, cuma sekedar dosa-dosa karena dia tidak melakukan solat dosa-dosa karena dia e, tidak mengerjakan haji, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 38 yang bunyinya lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang kafir iyantahu jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum, maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-Islamu yajubu ma qablahu." Islam itu menghapus segala bentuk dosa yang telah dikerjakan oleh orang kafir sebelum dia masuk Islam. Adapun orang murtad, nah karena orang murtad ini adalah orang yang telah beragama Islam, terus dia keluar dari Islam, maka orang tersebut kalau dia kembali kepada agama Islam lagi, maka dia wajib untuk mengkodok segala bentuk ibadah yang wajib atas dia, yang dia tinggalkan ketika dia dalam keadaan murtad. Ini semuanya adalah untuk memper, memperberat, memperberat hukuman bagi orang yang murtad, orang yang telah berkeyakinan memeluk agama Islam, terus dia berubah keyakinannya. Na'udzubillah maka kalau dia sadar dan kembali kepada Islam maka dia wajib untuk mengkodok segala bentuk ibadah yang telah dia tinggalkan semasa dia dalam keadaan murtad. Adapun syarat yang kedua, syarat wajibnya sholat adalah al-aqlu, orang yang berakal, ya. Orang yang tidak berakal, orang gila, orang gila tidak wajib untuk melakukan sholat. Itu semuanya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rufi al-qalamu an salasin, anis hatta yahtalima, wa anin naimi hatta yastayqidha, wa anil majnuni hatta yaqila." Bahwasanya kolam atau pena yang dibuat untuk menulis segala bentuk amal manusia itu diangkat tidak dibuat untuk menulis untuk menulis amal perbuatan orang yang dalam keadaan gila sampai orang tersebut sembuh dari gilanya. Ya karena secara otomatis orang gila dia tidak mengerti bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya menutup aurat secara otomatis dia tidak bisa memahami segala bentuk perintah. Maka gugurlah kewajiban sholat atas orang yang gila. Ini secara otomatis. Lah cuma eh, dikiaskan dengan orang yang gila orang yang muhma alaihi, orang yang pingsan. Orang yang pingsan, maka kalau mulai pingsan satu hari penuh misalnya, maka dia tidak wajib untuk mengkodok sholatnya. Begitu jika orang yang mabuk misalnya, tidak wajib untuk melakukan sholat. Cuma perlu di garis bawahi, kalau orang tersebut gila, karena sebab dia sendiri, dia memang sengaja ingin gila, ya mungkin saja ada orang yang kepengen jadi orang gila sengaja untuk minum obat yang bisa menjadikan dia gila agar dia terlepas dari sebuah semua kewajiban atau dia mabuk karena disengaja atau dia pingsan karena disengaja maka dia nanti kalau sudah e, siuman dari pingsannya sudah sembuh dari mabuknya dia wajib untuk mengkotor sholat kalau memang sebab pingsannya itu adalah disengaja dari dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya dia itu mabuk, dia minum obat dari dokter dengan resep dokter, obat tersebut bisa mengakibatkan mabuk atau obat tersebut bisa menyebabkan dia pingsan sehingga dia pingsan dalam waktu yang lama karena dia minum obat tadi itu adalah untuk kesembuhan, tidak sengaja untuk e, bikin mabuk untuk dirinya sendiri, maka nanti kalau dia telah sembuh, dia tidak wajib untuk mengkodok sholat. Adapun syarat yang ketiga adalah e, eh, al bulu, ya. Orang yang wajib untuk mengerjakan sholat adalah orang yang sudah balik. Adapun anak kecil, maka dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat itu adalah berdasarkan hadis yang telah saya sebutkan tadi, rufi al-qalamu an salatin anis sabiyyi hatta yahtalima. Dari seorang anak kecil sampai dia bisa eh, sampai dia yahtalim, sampai dia baligh. Begitu juga untuk kalimat sobi ini artinya anak laki-laki, begitu juga untuk anak perempuan tidak ada perbedaan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Anak kecil memang tidak wajib untuk melakukan sholat. Tapi jika dia telah berumur 7 tahun dan sudah mumayis, sudah lengkap umur 7 tahun, mau memasuki umur 8 tahun, masuk um, tahun yang ke-8 dan dia anak tersebut telah mumayis, yang dimaksud dengan mumayis di sini adalah anak tersebut telah bisa uh, kencing dengan sendiri, bisa istinja sendiri, bisa beol sendiri, bisa makan sendiri, semuanya eh, kebutuhannya bisa dia lakukan sendiri, maka berarti anak tersebut telah mumayyiz. Kalau anak ini telah mumayyiz dan umurnya sudah 8 tahun, sudah 7 tahun, masuk tahun yang ke-8, maka sebagai orang tua, sebagai waliul amri, wali anak tersebut, orang tua bapak, ibu kalau ada, kalau tidak ada maka kakeknya, kalau tidak ada lagi maka orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut wajib atas mereka untuk menyuruh anak ini mengerjakan sholat wajib. Itu berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah sebagaimana yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan ini adalah hadis hasan sahih sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinina Wa idza balagha ashran fadribuhu 'alaiha. Suruhlah anak kecil untuk melakukan salat idza balagha sab'a sinin. Jika anak tersebut telah berumur telah berumur 7 tahun, wa idza balagha ashran kalau sudah berumur 10 tahun, fadribu 'alaiha, maka pukullah anak tersebut jika meninggalkan salat. Dalam eh, untuk riwayatnya Imam At-Tirmidzi lafadznya adalah alimus sabiyya bisora. Ajarilah anak kecil jika sudah umur 7 tahun cara-cara salat. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh para wali dari anak kecil baik itu bapak atau ibu atau kakek untuk menyuruh anak kecil melakukan sholat jika anak kecil tersebut telah umur tujuh tahun dan telah tamyiz dan menyuruh mereka untuk memukulnya jika anak tersebut telah umur sepuluh tahun dan meninggalkan sholat wajib untuk dipukul tapi perlu diperhatikan memang wajib untuk dipukul tapi dengan syarat kalau mukul jangan sampai menyakitkan memukul sekiranya anak tersebut kalau dipukul dia akan jerah tidak berani lagi untuk meninggalkan sholat. Dan kalau mengukur harus menjauhi muka, jangan sampai memukul muka sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama di syarah sebagaimana ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan tidak boleh memukul muka. Jadi harus dipukul tapi dengan syarat jangan sampai memukul muka, yang kedua jangan sampai mukulnya itu menyakitkan. Dipukul Sekiranya anak tersebut jerah, langsung bisa mengerjakan sholat. Nah, karena perintah ini adalah perintah untuk mengerjakan sholat, otomatis orang tua harus mengajari cara-cara sholat. Sebagaimana hadis e, riwayat Imam Tirmidzi yang telah saya sebutkan tadi, alimu asobia, ajarilah anakmu, anak-anak kecil untuk sholat. Kalau wajib untuk menyuruh sholat, berarti wajib juga untuk mengajari bagaimana caranya sholat. Ya. Bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya menutup aurat, bagaimana caranya segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat wajib untuk diajarkan kepada anak kecil tersebut <clears throat> wajib untuk diajarkan dan selain wajib untuk mengajari anak kecil hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat seperti hukum toharo hukum cara menutup aurat juga eh, wajib untuk mengajari tentang Eh, mengajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau dilahirkan di Mekah. Beliau hijrah ke Madinah. Beliau <clears throat> hal-hal yang seperti ini harus diajarkan dan ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita ketika anak tersebut sudah berumur tujuh tahun dan sudah memayis jadi kalau anak tersebut sudah mumayyiz, maka hal-hal seperti ini yaitu mengajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya bagi seorang muslim wajib untuk mengajarkan kewajiban, wajib untuk menjauhi segala larangan Allah. <clears throat> Hal-hal tersebut harus ditanamkan sedikit demi sedikit kepada anak-anak kita jika mereka telah umur 7 tahun. <clears throat> Itu semua adalah nantinya jika anak tersebut telah besar, mereka telah terbiasa dan ngerti hukum-hukum Islam. Ngerti apa saja sesuatu yang wajib dia lakukan. <clears throat> Juga ngerti apa saja sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui kalau un, kalau memang seorang bapak dan seorang wali am, waliul amri itu tidak bisa mengajari anaknya dengan sendiri Makanya dipondokkan atau dicarikan ustadz untuk mengajarinya. Dan ongkos daripada memondokkannya atau ongkos biaya untuk e, pendidikan anak ini adalah kalau memang anak tersebut mempunyai harta, maka hartanya ini adalah digunakan untuk biaya pendidikan untuk anak tadi. Kalau memang anak tadi itu mempunyai harta, misalnya kalau ibunya meninggal misalnya, terus dia dapat warisan dari ibunya, atau bapaknya meninggal anak yatim dan dia mendapatkan warisan dari bapaknya maka harta anak tersebut adalah e, dipergunakan untuk biaya pendidikannya. Kalau memang dia tidak mempunyai harta, maka biaya pendidikan anak tersebut untuk memondokkannya adalah atas tanggungan bapaknya. Atas tanggungan bapaknya, kalau tidak ada bapaknya ibunya, kalau tidak ada ibunya ya pamannya. Nah, ini adalah untuk masalah syarat wajibnya sholat. Jadi secara ringkas syarat wajibnya sholat itu adalah ada tiga. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua adalah balas, yang ketiga adalah akal berakal. Setelah menerangkan mengenai uh, syarat wajibnya sholat, kemudian Imam Abi Suja di sini menerangkan kepada kita, menyebutkan untuk kita mengenai sholat yang disunahkan. Ya, tadi kemarin Imam Abu Suja telah menyebutkan kepada kita sholat-sholat yang diwajibkan yaitu sholat lima waktu. Berikut beliau telah menerangkan kepada kita waktu-waktu sholat lima waktu tersebut. Sekarang beliau ingin menyebutkan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah beliau berkata wasolawatul masnunatu khamsun al-idani wal kusufani wal istisqa. Adapun sholat-sholat yang disunahkan itu ada lima. Yang pertama al-idani, yaitu sholat id dua, idul fitri dan idul adha. Wal kusufani dan sholat kerhana dua, kerhana matahari dan kerhana rembulan. Wal istisqa dan sholat minta hujan. Nah, sholat lima ini adalah sholat sunnah yang disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah dan mengenai cara-cara syarat rukun untuk sholat ini akan diterangkan di bab-bab yang khusus. Jadi di sana besok pada pelajaran yang akan datang akan kita terangkan secara khusus mengenai satu per satu sholat-sholat ini. Nah, di sana Imam Abi Suja akan menerangkan eh, sholat rukun dan sunnah-sunnah sholat idul fitri, juga sholat kusuf dan sholat istisqa. Kemudian beliau juga menyebutkan sholat-sholat sunnah tapi tidak disunatkan secara berjamaah. Beliau mengatakan wasunanu attabi'atu lil faraidi sab'u asyaraqatan. Salat sunnah yang ikut dengan salat fardu itu ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri 2 rakaat salat sunat fajar, wa arba'un qabla zuhri dan 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatani ba'daha dan 2 rakaat setelah salat zuhur, wa arba'un qabla al-asri dan 4 rakaat sebelum asar warakatani ba'dal maghribi dan dua rakaat setelah salat maghrib wa salatsun ba'dal isya'i dan tiga rakaat setelah salat isya yutiru bi wahidatin minhunna dengan mengerjakan satu rakaat dengan uh, dijadikan salat tersebut menjadi salat witir. Intinya di sini Imam Abi Suja menerangkan kepada kita solat-solat yang mengikut yang mana waktunya solat tersebut mengikuti waktu solat fardu atau dalam bahasa fikihnya namanya as-solawat eh, ar-rawatib as-solat ar solat yang ikut waktunya dengan waktu solat wajib solat rawatib ini solat rawatib ini dibagi menjadi dua solat rawatib muakkadah sholat rawatib yang sangat ditekankan dan sholat rawatib rumu muakkadah, sholat rawatib yang tidak ditekankan, yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kenapa? Jadi sholat rawatib, sholat yang mana waktu sholat tersebut adalah ikut dengan waktunya sholat fardu, itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya sholat rawatib mu'agadah Salat rawatib yang sangat ditekankan. Kenapa kok disebut sebagai salat rawatib? Salat yang sangat ditekankan, muakada. Karena sholat-sholat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakannya. Lain dengan sholat rawatib khairu muakada, dikatakan khairu muakada karena memang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang meninggalkannya. Nah, sholat rawatib mu'akada, sholat rawatib yang sangat ditekankan, yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah ditinggalkan itu adalah ada 10 rokaat, ada 10 rokaat, dua rokaat sebelum sholat subuh, yang namanya sunnatul fajri, dua rokaat sebelum sholat subuh, dua rokaat sebelum sholat duhur dua rakaat setelah sholat zuhur, dua rakaat setelah sholat maghrib, dan dua rakaat setelah sholat isya. Semuanya sepuluh rakaat. Nah, sholat sepuluh rakaat ini selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah ditinggalkannya. Hikmah dan fungsi daripada sholat-sholat rawatib ini adalah sebagai pelengkap daripada sholat wajib. Seorang hamba atau kita kalau menengok kepada diri kita sendiri, kalau kita mengerjakan sholat, sering sekali, dan ini sering terjadi, kita kalau sholat tidak pernah khusyuk. Jarang sekali kita sholat dengan sempurna. Sering sekali, dan hampir tiap hari, kita kalau mengerjakan sholat, pasti ingat ya apa saja ini. Kalau kita sedang sholat, kita tidak bisa khusyuk 100%. Di sana pasti banyak sekali gangguan ketika kita sholat. Kalau ada misalnya ketika sholat ingat sesuatu yang telah hilang misalnya. Atau ketika sholat kita ingat sesuatu yang belum kita kerjakan. Itu pasti terjadi. Maka hikmah di disunatkannya sholat-sholat rawatib ini adalah sebagai pelengkap daripada sholat fardu. Jika sholat fardu yang kita lakukan ini banyak kekurangannya, maka kekurangan ini akan ditambal dengan sholat rawatib. Dengan sholat rawatib. Maka sebagai seorang muslim, seharusnya kita tidak boleh dan e, memperhatikan jangan sampai kita meninggalkan sholat rawatib. Sholat rawatib ini pahalanya dan hikmahnya sangat besar sekali apalagi sholat rawatib muakkadah ya, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang pertama dari sholat rawatib ini adalah sholat dua rakaat sebelum subuh, yang kedua dua rakaat sebelum zuhur, yang ketiga dua rakaat setelah zuhur, yang keempat dua rakaat setelah maghrib, yang kelima dua rakaat setelah isya. Sholat sepuluh rakaat ini sebagaimana yang eh, di sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaatin rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi wa rakaataini qabla salati subhi kanat sa'atan la yudkhalu 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya saya apal 10 rakaat yang mana 10 rakaat ini selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia apal? Karena dia melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakannya sehingga dia sampai hafal. Yang pertama yaitu rakaat ini qabla duhuri kata Sayyidina Ibnu Umar, dua rakaat sebelum duhur. Wa rakaat ini ba'daha dan dua rakaat setelahnya. Wa rakaat ini ba'dal maghrib bi dan dua rakaat dikerjakan Rasulullah setelah salat maghrib di rumah beliau. Wa rakaat ini ba'dal isya fi baitihi. Begitu juga dua rakaat setelah salat isya dikerjakan di rumah Rasulullah wa ini qabla sholat qabla dan dua rakaat sebelum salat subuh kanat sa'atan la yudkhulu al-nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu-waktu tersebut adalah waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau diganggu dengan seorang tamu. Waktu salat waktu salat-salat tadi adalah waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperuntukkan menggunakan waktu itu secara khusus untuk mengerjakan sholat rawatib ini yang mana beliau jarang menerima tamu dan bahkan tidak menerima tamu pada saat-saat tersebut. Dan untuk 10 dari 10 rokaat ini yang paling utama adalah dua rokaat sebelum sholat subuh. Dua rokaat sebelum sholat subuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atil fajri. Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah mementingkan dan menetapi sebuah ibadah sunnah seperti beliau menetapi sholat dua rakaat sunatul fajri. Jadi dari segala bentuk ibadah kesunatan itu yang paling diperhatikan, yang selalu dikerjakan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dua rakaat sebelum sholat subuh. Dua rakaat sebelum sholat subuh. Dalam hadis yang lain dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha juga bahwasanya sholat subuh itu sholat dua rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka tidak heran kalau sebagian ulama seperti dalam madhabnya Imam Malik radhiyallahu anhu, kalau seseorang itu tidak mengerjakan sholat dua rakaat sebelum subuh maka sunnah muakata. bahkan ada yang mengatakan wajib untuk dikolok karena di sana banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dan fadilah dari sholat dua rakaat sebelum sholat subuh, sebelum sholat subuh. Adapun untuk sholat rawatib yang lainnya, sholat rawatib, sholat yang ikut waktunya bersama dengan sholat eh, bersama dengan sholat fardu yang tidak muakkadah adalah yang pertama dua rakaat sebelum duhur. Jadi sholat duhur itu di sana ada dua rakaat rawatib muakkad. Dua rakaat yang muakat dan dua rakaat ghairu muakat. Maka empat. Ya. Dua rakaat muakat, dua rakaat tidak muakat. Maka empat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raqataini qabla al-ghadati. Dalam riwayatnya Imam Muslim, karena yusolli fi baiti qabla dhuhri arba'an summa yakhruju fa yusalli bin nas summa yadkhulu fa yusalli rak'ataini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan empat rokaat sebelum sholat zuhur dan dua rokaat sebelum sholat subuh. Dalam riwayatnya Imam Muslim, Sayyidina Aisyah menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan empat rakaat itu sebelum sebelum duhur di rumah beliau. Kemudian keluar ke masjid untuk menjadi imam. Kemudian setelah pulang dari masjid sholat dua rakaat di rumah beliau lagi. Di riwayat yang lain seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Imam Tirmidzi dari Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla arba' raka'atin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramallahu 'alan nar Barang siapa yang melakukan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tubuhnya ke dalam api neraka Yani mengharamkan orang tersebut masuk api neraka, dia akan pasti masuk surga. Jadi intinya disunatkan setelah eh, sebelum sholat duhur dua empat rakaat dan sesudahnya empat rakaat juga. Empat rakaat empat rakaat ini dua rakaat muakat dan dua rakaat yang lainnya ghairu muakat. Ini untuk sholat duhur. Begitu juga sholat Jumat karena sholat Jumat itu adalah sebagai pengganti daripada sholat zuhur. Maka hukum daripada sholat Jumat juga sama. Disunatkan untuk mengerjakan empat rokaat. Sebelum Jumat dan empat rokaat setelah Jumat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang salat Jumat, maka hendaknya dia melakukan salat empat rakaat sesudahnya." Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Ibnu Mas'ud mengerjakan salat qobliyah Jumat 4 rakaat dan ba'diyah Jumat 4 rakaat juga dan apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah karena beliau meniru jejak apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk salat sunnah yang rawatib yang hayru muakkad adalah empat rokaat sebelum asar disunatkan untuk melakukan sholat empat rokaat sebelum asar itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu mar'an shalla qabla al-'asri arba'an Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang yang melakukan sholat empat rakaat sebelum asar. Dan empat rakaat ini adalah caranya adalah dikerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Trimedi dan yang lainnya dari Imam Ali radhiyallahu anhu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla asri arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat sebelum asar empat rakaat dikerjakan dua rakaat dua rakaat dengan satu salaman satu salaman. Ini adalah uh, empat rakaat sebelum asar dan uh, juga termasuk sholat rawatib yang hayru muakkada adalah dua rakaat sebelum sholat maghrib dua rakaat sebelum sholat maghrib dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala kunna bil madinati fa idza azzana al muazzinu li salatil maghrib ibtadaru as-sawariya yarka'una rak'ataini rak'ataini hatta innal ghariba la yadkhul al masjid yahsibu anna salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya ketika beliau berada di Madinah kalau muazin, orang yang berazan itu sudah mengumandangkan azan maghrib, maka para sahabat langsung bergegas melakukan sholat dua rakaat sebelum sholat maghrib, sehingga jika ada seseorang yang baru pertama kali masuk Madinah, dia akan menyangka bahwasanya sholat maghrib telah selesai dilakukan. Karena saking banyaknya orang yang melakukan sholat dua rakaat sebelum sholat maghrib. Juga disunatkan lagi adalah termasuk sholat sunnah yang tidak muakat adalah sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat isya. Sebelum sholat isya dua rakaat. Jadi Dua rakaat setelah sholat isya hukumnya adalah e, muakkad ya, sholat muakkad. Terus dua rakaat sebelumnya adalah ghairu muakkad. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun salatan liman syaa'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasanya di antara komat, di antara azan dan ikomat disunatkan untuk mengerjakan sholat. Beliau mengatakan hal ini tiga kali, terus beliau mengatakan bagi siapa saja yang ingin melakukannya. Bagi siapa saja yang ingin melakukannya, maka diperbolehkan melakukan sholat dua rakaat di antara azan dan ikomah. Ini adalah sholat-sholat eh, sholat rawatib yaitu sholat waktu sholat sholat sunnah yang mana waktunya adalah ikut dengan waktu sholat fardu dibagi menjadi dua sholat tersunat rawatib muakkadah yaitu 10 rakaat dua eh, dua rakaat sebelum zuhur dua rakaat setelah zuhur dua rakaat setelah maghrib dua rakaat setelah isya dua rakaat sebelum subuh terus yang lainnya adalah sholat sunat rawatib ghairu muakkadah yaitu jumlahnya adalah dua rakaat sebelum eh, sebelum zuhur, dua rakaat lagi setelah zuhur. Berarti zuhur itu ada delapan rakaat, empat rakaat untuk salat sunat muakkadah dan empat rakaatnya untuk salat sunat ghairu muakkadah, terus empat rakaat sebelum salat asar, dua rakaat sebelum salat maghrib dan eh, dua rakaat sebelum salat isya, sebelum salat salat Isya. Dan perlu diketahui bahwasanya salat sunnah baik itu yang salat sunnah rawatib ini baik yang muakat atau ghairu muakkad jika misalnya seseorang datang ke masjid terus mendapatkan masjid sudah berjamaah. Dia datang ke masjid orang-orang sudah solat jamaah atau sedang melakukan solat jamaah sehingga dia langsung ikut berjamaah bersama jamaah yang ada maka kalau sudah kalau dia datang ke masjid terus mendapatkan orang-orang sudah atau sedang dalam keadaan sholat maka hendaknya dia langsung sholat bersama imam ikut jamaah juga lalu nanti dia bisa melakukan sholat qobliyah baik itu qobliyah zuhur atau uh, sholat uh, qobliyah subuh misalnya dikerjakan setelah sholat zuhur atau setelah salat subuh tidak apa-apa. Niatnya niat qobliyah subuh atau niat qobliyah qobliyah zuhur, niat salat fajar, niat rok al-fajri atau niat qobliyah zuhur tidak di, tidak ber, tidak ada masalah. Yang penting kalau dia e, tidak bisa melakukan salat qobliyah sebelum salat, maka dia bisa melakukannya setelah sholat yang penting waktu daripada sholat tersebut belum habis maka dia masih boleh melakukannya dan kalau dia misalnya meninggalkan sholat qobliyah eh, yang muakkada misalnya dia eh, lupa tidak mengerjakan dua rakaat qobliyah sebelum duhur atau ba'diyah setelah asar setelah duhur misalnya maka dia boleh melakukan mengkodok sholat tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya eh, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya Sayyidina Aisyah terus sholat dua rakaat dua rakaat ketika ditanya ya Rasulullah kenapa antum kok sholat setelah sholat asar empat rakaat dua rakaat dua rakaat beliau menjawab bahwasanya sholat dua rakaat dua rakaat ini adalah sholat ba'diyah duhur dan sholat qobliyah duhur tapi ketika saya di masjid kedatangan e, beberapa orang tamu dari e, suku tertentu sehingga saya sibuk menjamu dan e, sibuk dengan tamu-tamu tersebut untuk menerangkan masalah Islam sehingga saya lupa untuk mengerjakan sholat qobliyah luhur dan pak ba'diyah luhur dan sholat pak ba'diyah dan qobliyah empat rakaat tadi itu saya kutuk sekarang ini di waktu setelah sholat asar ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan maka dari hadis ini dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama kalau memang dia tidak bisa mengerjakan sholat qobliyah luhur misalnya atau sholat fajar misalnya dua rakaat maka dia bisa mengerjakannya setelah sholat duhurnya atau setelah sholat asharnya. Kalau sudah habis waktu duhurnya atau waktu maghribnya misalnya, waktu maghribnya dia lupa untuk mengerjakan sholat ba'diyah maghrib, maka dia bisa kodok sholat ba'diyah maghrib ini dia kerjakan setelah eh, ketika waktu sholat isya. Setelah waktu sholat isya, karena memang sholat ini dinamakan muakad ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya, selalu menetapi sholat tersebut karena memang sholat ini seperti yang saya katakan tadi adalah sebagai hikmah disyariatkannya, disunatkannya sholat-sholat ini adalah sebagai e, tambahan dan pelengkap daripada sholat-sholat fardu jika di dalam sholat fardu kita terlalu banyak kekurangan. Terlalu banyak kekurangan. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita kali ini. Dan insya Allah untuk pertemuan yang akan kita datang kita akan masih membahas mengenai sholat-sholat sunnah. Sebelum kita tutup di sini ada uh, pertanyaan dari pendengar kita yang bunyinya uh, Bapak saya orangnya keras. Ini bunyinya bapak saya orangnya bataknya keras, sholatnya jarang-jarang. Sama keluarga beliau sangat kasar. Tidak cuma omongan yang kasar tapi juga sering main tangan dan memukul. Dan juga sampai pernah memukul ibu saya sampai berdarah. Kalau saya ingatkan malah salah paham. Sudah pernah beberapa kali datang eh, dan saya ingatkan mengenai sholat dan yang lainnya bagaimana eh, pertanyaannya bagaimana solusi menghadapi bapak saya seperti ini jadi memang kalau kita mendapatkan keluarga kita atau orang yang kita cintai kita dapatkan mereka meninggalkan kewajiban seperti meninggalkan sholat atau jarang mening, eh, atau jarang melakukan sholat maka kita sebagai keluarganya atau sebagai anaknya sebagai adiknya kakaknya wajib untuk memberi nasihat kepada orang tersebut bahwasanya kewajiban ini adalah harus dilakukan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan yang sangat pedih bagi orang yang tidak taat, tidak melakukan perintahnya. Dan kalau bisa dalam memberikan nasihat, jangan uh, eh, memberikanlah nasihat dengan baik, berkatalah yang lembut kepada dia, coba sadarkan dengan cara yang baik sehingga orang tersebut mau mendengarkan nasihat yang kita berikan kepadanya. Apalagi orang tersebut adalah bapak kita, maka dalam memberikan nasihat kepada bapak kita atau kepada orang yang lebih tua dari kita, kita harus mempunyai cara yang baik. Kita harus lebih sopan untuk memberikan e, nasihat dan juga jangan lupa tidak cuma nasihat saja. Kalau bisa doakan setiap waktu dan setiap sholat agar bapak kita atau orang yang kita nasihati tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena bagaimanapun juga hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berusaha saja agar bapak kita bisa menjadi sadar, tapi hasil eh, hasilnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan lupa tidak cukup untuk eh, memberikan nasihat saja, tapi juga dibarengi dengan selalu minta doa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bapak kita atau keluarga kita yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala bisa kembali ke jalan yang benar. Kalau dia bertindak kasar, berikan nasihat kepada dia bahwasanya bertindak kasar itu tidak baik. Memukul itu tidak baik. Memukul itu termasuk dosa besar, ya. Memukul seorang muslim tanpa ada alasan itu termasuk dosa besar. Dan dosa besar ini adalah dosa yang mana ancamannya adalah masuk neraka. Bisa kita terangkan dan kita fahamkan dengan cara kita bagaimana melihat situasi dan kondisi daripada orang yang kita nasihati. Lihat situasi dan kondisi yang kita, ya, orang yang kita nasihati dan kita kasih pengertian bahwasanya apa yang dia lakukan adalah termasuk dosa besar. Memukul, ya, memukul orang tanpa ada sebab itu termasuk dosa besar apalagi dia adalah memukul istrinya misalnya yang mana seharusnya dia menyayangi istrinya dan melindungi istrinya tidak malah memukulnya bahkan dia sangat berdosa sekali kalau memukul istrinya tanpa ada suatu sebab ya tanpa ada suatu sebab uh, maka yang penting seseorang jika ingin memberikan nasihat kepada orang lain melihat situasi dan kondisi terus kita harus melihat siapa orang yang kita nasihati kalau orang yang kita nasihati lebih tua maka kita e, harus mempunyai cara yang lebih sopan dan lebih lembut lagi dibarengi dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan e, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan yang kedua e, e penanya bertanya bahwasanya dia mempunyai seorang kakak yang mana kakaknya ini umurnya sudah 29 tahun tapi belum menikah. Bapak anak kakaknya ini kerja di Hong Kong. ya. kakaknya ini kerja di Hong Kong dan umurnya sudah 29 tahun belum menikah. Saya sarankan agar dia pulang terus ngaji, insya Allah ketemu jodoh daripada di Hong Kong tidak ada hasilnya. Ya, Eh, terus beliau mengatakan bahwasanya eh, kakaknya tersebut juga tidak mau pulang karena melihat sifat bapaknya yang kurang baik. Bagi seorang wanita, ya bagi seorang wanita, tujuan yang utama dari seorang wanita kalau kita mempunyai seorang anak putri misalnya, maka yang perlu kita tanamkan dalam diri setiap seorang bapak dan diri seorang ibu adalah bagaimana besoknya putri kita atau anak putri kita bisa menjadi ibu yang baik. Bagaimana caranya kita bisa mendidik anak putri kita agar nantinya dia bisa siap untuk menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang baik. Bagi seorang perempuan yang umurnya sudah agak banyak misalnya, kalau memang di sana ada yang memberikan nafkah untuk dia, maka sebaiknya dia tidak kerja. Kalau di sana ketemu jodoh orang baik, maka lebih baik dia segera menikah kalau ada uh, jodoh yang mana jodohnya itu telah diistikharai dan hasilnya ada baik orangnya adalah orang yang uh, baik yang selalu mengerjakan perintah Allah tidak pernah meninggalkan sholat dan taat terhadap perintah agama dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala maka kalau sudah menemui menemukan orang soleh seperti ini maka sebaiknya cepat-cepat menikah dengan orang tersebut uh, untuk menghadapi sifat bapaknya maka seperti yang saya ungkapkan tadi lebih baik pulang saja kalau memang karena bagaimanapun hidup di luar negeri tanpa ada sanak famili atau sangat berat kalau memang kakaknya ini di sana ada e, nafkahnya saudara-saudara yang lainnya bisa memberikan nafkah kepada dia untuk sekedar hidup kemudian bisa menjadikan jodoh untuk dia maka lebih baik pulang dan e, kalau menemukan jodoh orang yang soleh orang yang taat melakukan agama, maka lebih baik cepat menikah. Karena bagaimanapun juga e, memperlambat jadi apa namanya? Kalau dikhawatirkan kalau lama tidak menikah maka akan terjerumus ke dalam e, sesuatu yang tidak baik atau suatu kedosaan ya. Maka kalau umurnya sudah banyak lebih baik cepat menikah. Kalau memang di sana sudah menemukan jodohnya, kalau tidak ada jodohnya maka cari jodoh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi setiap orang yang ingin menemukan jodohnya. Jadi ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi setiap pemuda dan pemudi jika ingin menikah untuk membentengi dirinya agar tidak jatuh dalam jurang kenistaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada orang tersebut jodohnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jodoh yang cocok yang pantas untuknya. Yang penting dia selalu berdoa dan minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan niat yang tulus. Kalau niatnya tulus, benar-benar ingin untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam jurang zina, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Maka dari itu saya sarankan untuk cepat pulang saja kalau memang di rumah sudah ada yang memberikan nafkah ya dan sudah ada judulnya tetap eh, lebih utamanya pulang secepatnya nanti untuk menghadapi eh, bapaknya maka dengan cara yang telah saya sebutkan tadi dan jangan putus asa jangan eh, jangan putus asa hmm? karena Allah Subhanahu Wa Taala eh, akan tetap selagi orang tersebut mempunyai keinginan dan niat yang baik Allah Subhanahu Wa Taala akan membantunya terus untuk mencari jodoh ini seperti yang saya katakan tadi harus istikharah terlebih dahulu ya. Kalau memang melihat di sana ada kiranya ada pemuda yang cocok untuk dia maka jangan langsung tapi diistikharai terlebih dahulu, diistikharai terlebih dahulu dan cara salat istikharah adalah seperti biasa salat dua rakaat. E, rakaat yang pertama membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca kuliah ya ayyuhal kafirun, terus rakaat kedua setelah membaca Fatihah membaca kul huwallahu ahad, Terus setelah sholat istikharah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa doa pakai bahasa Arab ya doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah Subhanahu Ya Allah mudahkanlah urusan saya ini. Saya ini kepingin kawin dengan fulan misalnya. Kalau seandainya perkawinan ini membawa berkah, membawa kebaikan untuk saya, maka mudahkanlah. Seandainya fulan ini tidak cocok untuk saya, maka jauhkanlah saya dari dia. Ini doanya. Kalau memang tidak bisa, doa pakai bahasa Arab Arabnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa. Dan kalau memang hasil istikharah ini adalah kadang-kadang orang tersebut mempunyai kemantepan hati. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemantapan hati kepada orang itu bahwasanya orang ini adalah cocok untuk dia. Kadang-kadang mantap dalam hatinya orang tidak cocok untuk dia. Tapi kalau lebih enaknya lagi, kalau memang dia sulit untuk mengerjakan istikharah dengan dirinya sendiri, maka minta tolong kepada orang lain untuk mengistikharainya. Misalnya datang kepada orang soleh, datang kepada Eh, Bapak Kiai misalnya minta tolong kepada Bapak Kiai tersebut untuk istikharah apakah memang benar fulan ini saya ingin melamar fulan ini kalau memang dia cocok Pak Kiai saya minta antum atau sampean untuk istikharah tentang hal saya ini nanti Bapak Kiainya yang istikharah nah itu ada lebih gampang lagi kalau memang dia tidak bisa istikharah dengan dirinya sendiri tapi kalau bisa istikharah dengan sendiri juga tidak tidak apa-apa dan tidak mesti sebagaimana pendapat orang istikharah itu misalnya akan kalau memang ada hasilnya maka dia akan melihat dalam mimpi tidak mesti seperti itu ya tidak mesti tapi kadang-kadang orang itu Allah Subhanahu wa taala kalau memang sudah menghendaki bahwasanya itu adalah jodohnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemantepan dalam hatinya pokoknya kalau memang dia ragu-ragu untuk istikharah sendiri maka bisa minta tolong orang lain yang mana orang yang diminta tolong adalah orang yang soleh orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-harinya sehingga ilmu kita akan menjadi hujah untuk kita bukan menjadi bumerang bagi kita. Nasallallahu subhanahu wa taala ayaja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina Wassalamu'alaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh